Hati-hati ya ikhwan. Hadha kormen makir, tukang makar, waspadai makar-makar dia, terutama di zaman sekarang ini yang sedang membuat makar besar, ingin mengadu domba dengan para masyair bersembunyi di baliknya Syekh Fauzan dan segala macam yang hati-hati. yang mengatakan dia fil makr dan sampai sekarang belum dicabut. Barakallahu fikum. Wow. Jelas. akhirnya, gitu ya, Ini sifatnya kita. Jika nggak mungkin belajar sama dia, nggak mungkin taklim sama dia, nggak mungkin lagi antum gabung sama dia, nggak mungkin lagi musyawarah dakwah dengan dia, nggak mungkin kamu undang dia, sudah, alas, alajam. Muncul huru hara yang berikutnya lagi kita besar lagi yang mudah setelah itu muncul dari Yaman. Sesuatu yang menghenyakkan salafin seluruh dunia. Seorang syekh yang dikenal selama ini sebagai seorang syekh ternyata membuat perjanjian damai dengan Rafidah, husiyah Kufar. Yang dibahas bukan perjanjiannya. Isi dan muatan perjanjiannya yang betul-betul melanggar prinsip Islam oleh Muslimin, melanggar akidah Islam, bahkan di dalamnya ada unsur kekufuran. Mengatakan dinuna wahid, nahnu muslimun, khilaf antara kita masalah farak, masalah cabang saja bukan masalah usul. Ini yang tinggal oleh para ulama. Tampil para ulama meminta dia taubat kepada Allah dengan, dengan, dengan segera. Taubat dengan segera. Umumkan tobatnya dengan segera. Syekh eh, Syekh bin Hadi, Syekh Al-Syabili, Syekh Al-Bukhari tampil Ternyata semakin menjadi-jadi ketika dia khutbatul id menjelaskan ini semua tidak ada paksaan. Tidak ada seorang pun yang memaksa saya. Besar sekali maslahat dan faedahnya perjanjian ini. Uh, tawa jadi. Tambah parah, tambah parah. Akhirnya muncul hukum dari ulama kibar. Salah seorang ulama kibar di zaman sekarang ini. Yang mengatakan, Hada Rasul maghrur. Orang tertipu. Saya mengatakan, Hada rajulun mubtadi' balun ikhwani ketika muncul pemahaman-pemahaman yang lainnya yang mengingkari jihad melainkan harus bersama dengan Nabi alaihi wasallam Oh, sampai dikatakan hadza istatab fa in taba dhariba dimintai taubat diserah kepada hakim dimintai taubat kalau nggak mau taubat penggal lehernya sampai seperti itu ucapannya para masyarakat dan para ulama kibah terus di menang toa ingin toa hmm? Jauh ya ikhwan, jangan sibuk dengan masalah fitnah. Sejak itu juga tenang. Tidak ada yang namanya apa namanya mengadakan yang namanya demonstrasi-demonstrasi tidak ada. Tenang di masjid kita sendiri, di markisnya kita dengan dakwah kita tenang. Iya. Tapi begitu ulama besar bicara, maka kita pun mengikuti para ulama kibar. Al-barakatul ma'a. Akhirnya.